Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya Al-Fusul ini karya siapa? Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abdul Fida Ismail bin Umar. Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi. Kita lihat pembahasan berikutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Di sana sambut dengan apa? Dengan sambutan yang sangat mulia dan juga setelah beliau nah barakallahu fikum nam datang ke Madinah menetap di sana. Nah, kemarin kita lewati juga ya awal mula kisah dibangunnya Masjid Nabawi. Nah barakallahu fikum Naam, kemudian beliau di sana sudah disambut dengan sambutan yang sangat besar. Naam barakallahu fikum. Akhirnya beliau mengadakan apa? Perdamaian. Sekarang pembahasannya. Karena di Madinah banyak orang Yahud. Bukan hanya satu marga, tiga marga. Tiga suku orang Yahud. Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir. Rasulullah mengadakan perdamaian. Kita lihat muwada'atun wa ikha'un. Perdamaian dan juga apa? Nah barakallahu fikum nam menjalin persahabatan. Jadi mempersaudarakan. Semula berselisih dibikin bersaudara oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi muadaah itu maksudnya adalah apa? Perdamaian. Perdamaian wa ikha na barakallahu fikum nam membikin eh, yang semula bermusuhan menjadi saudara. Nah, menjadi bersaudara kita lihat qala al mu'alifu asbahullah Wa wada'a Rasulullah sallallahu man bil Madinah minal Yahud. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menginjakkan enam kaki beliau di Madinah dan tinggal di situ, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi. Nah, dibangun masjid kemarin sudah kita lewati ya. Saat-saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? berdamai, mengajak berdamai orang yang ada di Madinah dari kalangan Yahud. Nah, wa kataba bidzalika kitaban kemudian menulis suatu risalah tulisan untuk mereka. Ternyata apa? Pengaruhnya wa aslama abruhum. Ternyata apa? Ulama mereka ada yang masuk Islam. Siapa itu? Abdullah bin Salam. Bukan Salam, Salam. Karena ada yang Nah barakallahu fikum yang ada Salam Al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu lain lagi. Paham ya? Nah kalau ini Abdullah bin Salam Al-Yahudi. Awal mulanya Yahud, termasuk ulamanya Yahud, tapi masuk Islam. Kita lihat, wa aslama habruhum Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kemudian ternyata apa? Ulama mereka masuk Islam. Siapa tadi? Abdullah bin Salam. Nah, kisahnya sudah kita lewati ya. Apa kisahnya yang antum ingat? Kisah berzinanya seorang Yahudi laki-laki dan perempuan. Berzina. Akhirnya mereka debat masalah hukumannya bagaimana hukumannya ini. Dibawalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Akhirnya Rasulullah tanya, "Yang kalian jumpai dalam Taurat apa hukumannya?" Kata mereka, "Hukumannya cuma wajahnya coreng-coreng." Wajahnya coreng-coreng. Setelah itu nanti dinaikkan kendaraan diputar-putar, diputarkan nih, sekeliling apa? Nah, barakallahu fi putaran kampung atau dikelilingkan gitu. Akhirnya apa? Rasulullah nggak percaya. Hatu, datangkan. Eh, Taurat, datangkanlah yang aslinya, datangkan. Ternyata apa? Ada ayat rajam ditutupin dengan apa? Dengan jari jemarinya tangannya. Langsung apa? Barakallahu fikum Abdullah bin Salam mengatakan dengan semana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula kadzabu alaik. Wa Rasulullah mereka itu berdusta berdusta kata kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya setelah nah barakallahu mengetahui mengetahui hal tersebut, litiknya mereka yaitu ayat rajam ditutupi dengan tangannya tadi dengan jari jemarinya disuruh angkat. Irfa, angkat. Tak angkat tangannya. So, ternyata setelah diangkat fa bihi ayat rajam. Ternyata ada ayat rajam di situ. Hukumnya sama, dirajam. Karena posisinya apa yang sudah menikah tersebut sudah ber, berkeluarga. Itu sekedar kisah mengenai Abdullah bin Salam. Wa kafara amatuhum dan kebanyakan mereka apa? tetap di atas kekufuran. Wa kanu salasa qabail. Penting yang perlu antum hafal, faedah yang belum hafal, dihafal, udah hafal tambah melekat lagi. Saat itu orang Yahud di Madinah ada tiga marga, tiga suku. Banu Qainuqa, wa Banu Nadir, wa Banu Quraidah. Tiga ini. Qainuqa, Nadir, Quraidah. Nah, barakallahu fikum. Enam, tiga marga tiga suku tersebut. Sudah selesai insyaallah ini ya. Jadi Rasulullah apa barakallahu fikum hafizakumullah damai, mengajak damai. Nah barakallahu fikum orang Yahudi di Madinah ternyata membawa hasil ulama mereka masuk Islam. Nah, yaitu Abdullah bin Salam. Wa akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Kemudian di saat itu pula Rasulullah apa? Nah barakallahu fikum membikin bersaudara orang-orang muhajirin wal ansar. Paham ya? Dijadikan bersaudara karena awal mulanya sempat apa? Sempat ada yang asabiyah fanatik. Nah, barakallahu fikum wahai orang Ansar, wahai orang Muhajirin, saling seru menyeru di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum saling intinya apa asabiyah fanatik dengan apa? Dengan marganya masing-masing. Fakanu yatawarasuna setelah dipersaudarakan barakallahu fikum menjadi bersaudara maka mereka itawarasuna bihadal ikha mereka saling mewarisi dengan persaudaraan tersebut na'am barakallahu fikum fi ibtida'il islam di awal permulaan Islam irsan muqaddaman ala qarabah yaitu dengan apa pewarisan yang apa yang lebih mendahulukan daripada kerabat dekatnya karena apa karena posisinya di sini bukan masalah apa bukan masalah kerabat dekat karena sama-sama agamanya Islam sehingga lebih mereka utamakan itu ya nah kerabat dekat itu kalau agamanya beda rasanya jauh Nah, ya, rasanya jauh, tapi walaupun orang lain, orang orang lain kita nggak ada kekerabatan, nggak ada jalur nasab, tapi karena semanhat, seakidah, seagama rasanya dekat. Rasanya seakan-akan saudara sendiri. Seperti itu maksudnya. Jadi, ukhuwah yang hakikinya ada ukhuwah apa fid din. Naam. Wa faradallahu subhanahu wa ta'ala az-zakata idzak. zak Rifqan bi fuqara'il muhajirin. Dan di saat tersebut Allah telah wajibkan untuk zakat saat apa? Saat tersebut karena sebagai bentuk nambah kalau fikum kelemah lembutan terhadap orang-orang fuqara dari kalangan apa? Muhajirin. Karena orang muhajirin kebanyakan mereka orang fuqara disambut oleh orang Ansor. Antum bisa lihat dalam surat Al-Hasyr beserta apa? tafsirannya itu ya. nambah kalau fikum lil il muhajirin. Paham ya? Orang-orang fuqara muhajirin. Paham ya? Orang-orang Ansar mereka orang-orang yang menyambut. Eh, menyambut orang-orang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah barakallahu fikum. Adapun mengenai wajibnya jihad insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.